Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya saya penanya bagaimana hukumnya acara 4 dan 7 bulan pada ibu hamil? Apa ada acara tersebut di zamannya Nabi Muhammad SAW? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah 4 bulan, 7 bulan tidak pernah ada riwayat dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman bukan berarti yang tidak pernah ada riwayat dilakukan Nabi lalu sebuah itu jadi tidak boleh. Ini kan orang yang buru-buru, yang memang mulutnya itu penuh dengan kalimat bid'ah. Itu. Jadi belum ngomong pun sudah penuh bid'ah. Betul. Ngomong sunnah sudah bid'ah. Nabi itu mengimbau kita untuk selalu bersyukur. Bersyukur. Bersyukur atas nikmat Allah dan mensyukuri nikmat Allah itu bermacam-macam kalimat alhamdulillah. Termasuk sedekah, bahkan sedekah itu abadah as-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu menolak bala. Dan Nabi sudah menjelaskan. Nah, riwayat menjelaskan tentang 4 bulan, 7 bulan ini ada dari Nabi dan juga dari para ulama permasalahan masalah Nabi dalam hadis sahih tentang awal khalqillah apa khalqul awal penciptaan manusia itu lihat mulai dari segumpal darah, segumpal daging sampai umur 40 hari kali tiga ditiupkan roh. 40 hari kali tiga itu berapa sih? Berapa bulan? Ngitung duit pinter ngitung gini nggak bisa, Bu. Berapa bulan? tujuh empat bulan. Ada yang bilang 7 bulan itu. Nah, empat bulan berarti empat bulan sudah ditiupkan roh. Alhamdulillah anakku hi. Boleh syukuran. Kasih mobil lima yang punya mobil. Kasih rumah boleh ndak? Bid'ah. Itu. Ya karena ndak punya mobil bisanya makan beli nah kumpulan biar didoain juga. Boleh gak? Enak bener bid'ah bid'ah itu Nah, kemudian dibicarakan oleh para ulama penggabungan dari dua ayat tentang salah 30 bulan sama uh, uh, tentang wafisalu fi uh, masalah akulul hamli harus malam bahas masalah akalul hamli itu enam bulan. Jadi paling sedikit yang kandungan enam jadi kalau sudah melewati enam bulan itu layak dilahirkan. Biarpun kalau enam bulan persis prematur, tapi kalau setuju itu benar bisa hidup selanjutnya. Alhamdulillah, sudah bolehlah. Berarti sudah benar-benar nih, kan gitulah. Syukuran lagi, boleh ndak kalau setiap hari syukuran? Boleh tuh yang eh. Jadi ulama itu bukan main-main begitu tuh. Jadi syukuran alhamdulillah. Sehingga makanya kalau ada bayi itu lahir setelah umur, umur 6 bulan itu sebagian ulama seperti Imam Romli mengatakan diperlakukan seperti orang dewasa karena sempurna. Sudah ada bentuknya dan seterusnya. Bid'ah lagi ya nih. memang Nabi tidak jangan dikit-dikit Nabi tidak melakukan. Kita harus membuat memperbaharui syukur terus dikit-dikit so syukur. Orang habis makan enak, lega, ngasih duit orang 100 ribu, boleh enggak? Syukuran, Alhamdulillah tadi makan eh, karena kemarin saya sakit tidak bisa makan. Bid'ah, Nabi tidak pernah melakukan. Sudahlah, ini kita ini mabuk dengan kalimat bid'ah di mana-mana itu. Baru nanti kelahiran, ada lagi suku. Nah ini, kalau itu diajarkan Nabi jelas, namanya ake, akeka. Terus apa lagi? Nah, ini jadi itu aja bang. Jangan bahasanya pernah tidak dilakukan oleh Nabi. Barangkali nanti kalau bertanya dirubah, boleh ti? Tidak gitu. Nabi tidak pernah melakukan. Nanti wah Nabi tidak pernah melakukan. astaghfirullahaladzim Nah ini hancur kacau ini. Hidup bukan untuk itu. Kita perlu memahami bagaimana ulama. Tapi itu di Hindu Buddha ada di orang kafir juga ada. Eh, medis juga ngomong begitu ditiupkan roh dan seterusnya. Terserah orang Hindu sama-sama ngikuti, bukan urusan kita ngikuti agama Hindu. Oh, kita nyukuri jelas kok Nabi hadis sahih 40 hari kali tiga ditiupkan roh. Makanya kurangi nonton TV-nya, Bu, kalau sudah 4 bulan lebih. Anaknya diajak nonton sinetron terus. Bukan ibu yang di sini. Eh. Ya. Jadi seperti itu, Ibu. Jadi jangan kalau sudah ada tiupan roh maka harus semakin dekat kepada Allah. Marah-marah ke suami pun ya juga jangan mentang-mentang biasanya jadi asal ini kan bawaan hamil kamu harus ngerti dong tahu diri. Anaknya tahu ketawa itu anaknya. Kemudian acara-acara yang dilakukan tolong yang benar ya. Jadi kalau tujuh bulanan ya cukuplah dengan nyembelih kambing, nyembelih ayam, syukuran, tidak usah pakai acara macam macam acara mubadir, ada tidak tahu apalagi melakukan buka aurat haram ada. Ah, buka aurat segala macam nggak ada itu. Itu yang nggak boleh. Itu yang haram, maksiat. Bukan bid'ah juga tapi maksiat. Ya, maksiat itu enggak. <laughs> Maksiat itu. Jangan dikit-dikit pakai bid'ah. Maksi, buka aurat maksiat bukan bid'ah. Buka aurat mak siat, dosa. Pengennya anak soleh, anak toleh. Bagian anak sebaik baik, anak kurang ajar nanti ya. Kalau sudah kelahiran nanti disyukuri yang benar. Atau tujuh harian, tujuh bulanan itu main gaplek. Ya? Biar anakku pintar main gaplek itu. Ditunggui dengan zikir, baca Al-Quran. Itu yang perlu dihadirkan oleh ahli iman ya. Yang main gaplek denger ini tersenyum dia. Karena dia insyaf ahli surga itu ya. Itu yang melihat acara ini ya nggak tersinggung. Orang yang ngaji di sini nggak ada tersinggung, yang lihat televisimu nggak tersinggung. Karena orang kan kemarin itu main gapleknya kemarin kan, besok ndak lagi. Jadi bukan main gak, sebab kita ngelihat kalau sudah kelahiran ada main gaplek. Kasih beli. Jadi jadi pergi kenapa? Aduh, deket kelahiran. Apa itu? Gaplek, gaplek, gaplek, gaplek, gaplek. Gaplek. Gaplek tuh ketela ya. Ya. <laughs> Gaplek, gaplek sudah. Pokoknya itu loh. Tuh, tuh. Ini. Nah itu. Beli berapa? 6, 7. Banyak banget. Ya orangnya rame nanti. Terus. <laughs> Kalau orang mati ada main play? Ada. Ini gara-gara gak boleh tahlilan itu. <laughs> Gak ada tahlilan yang main gak? play Kalau main play gak, gak bit'ah. Ini, ini, ini. Keahlian yang bit'ah ini. Meskilah ini. Tapi enggak alhamdulillah, sekarang sudah orang pada ngerti. Yang suka membid'ahkan pun mikir. Kenapa? Tahlilan tidak baik lain adalah mendoakan orang meninggal dunia. Itu orang yang ekstrim, yang otaknya masih ketutup saja. Tapi banyak orang yang anti tahlil sekarang sudah udah ngerti dan diam, itulah keindahan yang seharusnya dihadirkan.